Sahihil Bukhari yang berjudul Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Ini judul kitabnya yang dikenal dengan Sahihil Bukhari. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. <clears throat> bahwa hadis-hadis Nabi pada masa sahabat dan kibarut tabi'in pada masa itu masih belum tertulis di dalam kitab-kitab ya demikian pula belum disusun hal itu karena dua hal yang pertama bahwa kaum muslimin pada generasi awal yaitu para sahabat mereka sempat dilarang dari hal tersebut dari menulis hadis sebagaimana terdapat keterangan riwayatnya di dalam sahih Muslim kenapa dilarang karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'an <clears throat> ini sebab pertama yang kedua karena pada masa itu, pada masa awal, pada masa sahabat, ya, kekuatan hafalan mereka dan daya ingatnya sangat kuat. Nah, di samping di sisi lain mereka umat pada masa itu kebanyakannya tidak pandai menulis, tapi mereka memiliki kekuatan hafalan dan cepat di dalam menghafal. Ya. <clears throat> Namun kemudian di masa-masa berikutnya, pada masa akhir-akhir tabi'in, mulai dilakukan upaya untuk menulis dan meng, upaya untuk mengumpulkan, menulis dan menertibkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu karena pada masa itu sudah mulai tersebar Islam serba luas sehingga terdapat mulai ada hajah kebutuhan di samping para ulama pun sudah mulai banyak tersebar. Sementara hafalan tidak bisa lagi dijadikan sandaran pada masa itu. Di sisi lain muncul al-ibtida' fid din, banyak bid'ah dalam agama. Khawarij, Rawafid, orang-orang para pengingkar takdir ya maka mulailah para ulama bangkit untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat dalam sejarah bahwa yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Nabi adalah Ar-Rabi' bin Subaih dan Sa'id bin Abi Arubah dan yang lainnya. Mereka menuliskan menyusun hadis-hadis Nabi itu dalam susunan bab ya sampai pada generasi atau tabaqah asalisa generasi ketiga ya yang menyusun berdasarkan ahkam hukum-hukum berdasarkan kitab salah ya misalnya kitab tahara kitab salah kitab zakah dan seterusnya maka muncullah pada masa itu tampil al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala menyusun kitab Al-Muwatta. Ya. Yang di situ beliau mengumpulkan hadis-hadis para ulama Ahlul Hijaz. Namun kumpulan kitab Al-Muwatta itu tidak hanya mengumpulkan atau menuliskan hadis Nabi tapi juga pendapat-pendapat dan fatwa para sahabat dan para tabi'in. Ya. Di susul berikutnya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij di Mekkah. Kemudian disusul berikutnya oleh Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i di Syam yang dikenal dengan Al-Imam Al-Auza'i. Disusul oleh Abu Abdullah Sufyan bin Said Al-Thawri di Kufa. Juga menulis, mengumpulkan hadis. Lalu disusul dengan Abu Salamah Hamad bin Salamah bin Dinar di Basrah. Kemudian terus berikutnya disusul oleh para ulama generasi berikutnya. Hingga para ulama memandang perlu dikumpulkan hadis Nabi secara tersendiri. Kalau tadi kan masih tergabung antara hadis Nabi dengan eh, fatwa-fatwa uh, para sahabat dan para tabi'in. Kemudian disendirikanlah hadis Nabi <clears throat> yang itu dilakukan sejak awal abad kedua atau di penghujung abad kedua. Maka tampil pada masa itu Ubaid bin Musa al-Absi al-Kufi menulis dalam kitab dalam bentuk musnad. Ya. Kemudian Musaddad bin Musarhat al-Basri menulis juga musnad. Asad bin Musa al-Umawi menulis pula musnad. Nuaim bin Hammad al-Khuza'i yang tinggal di Mesir juga menulis musnad ya hingga tak seorang pun dari imam ahlul hadis kecuali memiliki karya berupa musnad ya yang itu dikumpul merupakan apa karya mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam muncul pada masa pada masa-masa berikutnya al-Imam Ahmad bin Hambal al-Imam Ishaq bin Rahawi demikian pula Uthman bin Abi Syaibah dan para a'immah an-nubala yang lainnya. Ya. <clears throat> Kemudian ada pula yang mengkombinasikan antara musnad dengan bab. Berdasarkan musnad, berdasarkan nama-nama sahabatnya dan juga berikutnya apa? Berdasarkan bab dikombinasikan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al imamul bukhari ya. Tatkala beliau <clears throat> bersama sang guru di hadapan gurunya yang ini merupakan awal yang menggerakkan beliau menggerakkan tekad beliau untuk menulis Al-Jami'us Sahih yakni Sahihil Bukhari ini <clears throat> tatkala beliau mendengar saran dari sang ustadz yaitu Amirul Mukminin fil hadis wal fiqh Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali yakni Al-Imam Ishaq bin Rahawi yang dikenal dengan Ibnu Rahawi atau Ibnu Rahuyah ya. <clears throat> Beliau mengisahkan Al-Imam Al-Bukhari mengisahkan kunna inda Ishaq bin Rahawe faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Imam Ishaq bin Rahawe kepada muridnya seorang guru besar kepada murid besarnya kalau seandainya engkau wahai nah, Muhammad bin Ismail mengumpulkan satu kitab namun singkat muhtasar ya mengumpulkan kitab yang muhtasar li sahihi sunnati Rasulillah khusus sunnah-sunnah Rasul yang sahih tidak tercampur dengan yang dhaif ya maka kata Al-Bukhari rahimahullah fawaqa'a dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami'is sahih ya maka saran dari beliau, nasihat dan arahan dari sang guru ini kata Nabi, kata Al-Imam Al-Bukhari itu menancap dalam hatiku, masuk dalam kalbuku. Ya. Maka sejak saat itu aku bangkit untuk memulai menulis, mulai mengumpulkan Al-Jami'us Sahih. Ya, Al-Jami'us Sahih. Kata beliau, kan Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun baina yadayhi wa biyadi wa biyadi <clears throat> mirwahah azubbu biha anhu. Aku pernah bermimpi berjumpa Nabi dan kala itu aku seakan-akan berdiri di hadapan beliau dan di tanganku ada sebuah mirwahah kipas angin yang dengan itu aku membela atau melindungi beliau. Maka aku bertanya, kepada para ahli ta'bir tentang mimpi itu. Maka mereka menjawab, Anta tazubbu anhul kathib. Engkau akan membela, membersihkan, menghadang dari beliau kedustaan. Nah, maka ini pula kata Al-Bukhari, alladhi hamalani ala ikhrajil jami'is sahih untuk mengeluarkan kitab Al-Jami'us Sahih. Nah, dan Al-Bukhari mengatakan Ma katabtu fi kitab sahih hadithan illa igtasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku menulis ya, dalam kitab sahih ini, yakni memasukkan satu hadis dalam kitab sahih ini kecuali aku mandi terlebih dahulu sebelumnya dan salat dua rakaat. Salat dua rakaat. Nah, ini upaya dan ijtihad, keseriusan dan kesungguh-sungguhan Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau berupaya sedemikian rupa. <clears throat> Meskipun demikian, ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma sahha. Ya, aku tidaklah memasukkan hadis ke dalam kitab Al-Jami' ini kecuali yang sahih. Wa taraktu minas sahih hatta la yatul dan masih banyak yang aku tinggalkan dari hadis-hadis yang sahih yang tidak aku masukkan supaya tidak panjang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah itu sekilas tentang Sahih Bukhari dan upaya beliau di dalam menulisnya. <clears throat> Adapun kita akan mengenal yakni sebelum kita masuk dalam membacakan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari satu persatu maka kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Al-Imam Al-Bukhari. Siapa Al-Imam Al-Bukhari. Karena kedudukan beliau yang sangat penting. Beliau sebagai penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, yang mana kitab Sahih Al-Bukhari ini telah benar-benar diterima oleh umat. Dan dinyatakan ijma ahli sunnah sebagai asahul kutub ba'da kitabillah. Kitab tersahih setelah kitabullah setelah Al-Quranul Karim. Siapa Al-Imamul Bukhari? Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi. Ya. Siapa beliau? Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Namanya Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi. Beliau lahir pada hari Jumat setelah salatul Jumat <clears throat> pada 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah yang itu kurang lebih secara masehi 810 masehi 810 masehi kakek beliau yang paling ujung yaitu Berdisbah ya. nama ini adalah nama Persia nama ini adalah nama Persia yang dalam bahasa Persia maknanya adalah az seorang petani. Ya, seorang petani. Karena memang Bardisbah ini adalah seorang Persia yang beragama dengan agama kaumnya, beragama dengan agama Persia. Kemudian eh, putranya yang bernama Al-Mughirah itulah yang berislam. Ya, Al-Mughirah bin Bardisbah. Al-Mughirah inilah berislam melalui perantaraan seorang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Al-Yaman Al-Ju'fi. Ya. Maka setelah itu setelah berislam beliau pindah ke negeri yang bernama Bukhara, ke negeri yang bernama Bukhara. Maka dinisbahkanlah kepada Al-Ju'fi ini tadi. Karenanya ada Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi yakni al-ju'fi maulahu karena dialah yang mengislamkannya yang mengislamkan keluarga ini yaitu tepatnya siapa Al-Mughirah bin berdisbah nah Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah ini tentang <clears throat> eh, kakek atau nyam sejarah kakek beliau hingga dinyatakan apa beliau adalah berislam yaitu sejak siapa Al-Mughirah bin Bardisbah. Adapun ayahanda beliau Ismail Muhammad karena beliau namanya adalah Muhammad bin Ismail. Ya, bin Ismail bin Ibrahim. Berarti ayahanda beliau namanya adalah Ismail. Naam. Beliau seorang ahli hadis yang meriwayatkan dari Ahmad bin Zaid dan Al Imam Malik dan para ahli hadis dari kalangan penduduk Irak meriwayatkan dari Ismail. Ya, meriwayatkan dari Ismail. Nama beliau disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya As-Siqat. Demikian pula Al-Bukhari, anak beliau, putra beliau Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam karyanya At-Tarikh Al-Kabir. At-Tarikh Al-Kabir. <clears throat> Dan ayah hendak beliau mengatakan menjelang wafatnya, innahu la yu'lam fi mali fi <clears throat> innahu la yu'lam fi mali haraman wala syubhah. Ya, Sebenarnya enggak diketahui ada hartaku adanya ya, ada yang haram, tidak pula ada yang syubhat. Beliau wafat tatkala ketika itu putranya Muhammad yakni Al-Bukhari masih kecil. Ya. Sehingga Muhammad tumbuh di bawah asuhan ibunda. Ya. Diasuh oleh sang ibu. Nah. Kemudian pada waktu itu dia sang ibu bersama saudara yakni kakaknya, kakak yang bernama Ahmad berhaji membawa Muhammad ya membawa Al -Bukhari, Imam Al Bukhari berhaji. Nah, <clears throat> nah itulah awal Al Imam Al Bukhari menuntut ilmu, belajar ilmu. Karena selama di Mekah beliau gunakan waktu untuk menuntut ilmu, yatlubul ilm. Ya. Kemudian selang beberapa waktu saudaranya bernama Ahmad kembali ya, <clears throat> Sementara beliau tetap berada di Mekah bersama sang ibunda. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam Syarh Sunnah pada bab Karamat al aulia bahwa Muhammad bin Ismail ini, yakni Al-Imam Al-Bukhari ketika masih kecil kehilangan pandangan kedua matanya, yakni beliau buta. Beliau buta. Dan ini tentu sangat membuat sedih beliau, termasuk sangat membuat sedih sang ibunda. Maka sang ibunda terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berharap meminta kepada Allah agar penglihatan anak putranya dikembalikan. Hingga suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ya hadhihi qad raddallahu 'ala basarahu bikasrati du'aiki." Wahai ini, sungguh Allah telah mengembalikan pada putramu penglihatannya berkat banyaknya doamu. Maka di pagi hari, tatkala beliau bangun, maka beliau mendapati memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan, penglihatan putranya sehingga kembali Al-Bukhari rahimahullah bisa melihat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Al-Imam Al-Bukhari sejak kecilnya memang tampak menonjol dan memiliki uh, kekuatan hafalan yang sangat cepat dan bagus, kokoh ya, dan menonjol dibandingkan yang lainnya. Dikatakan oleh Al-Farabri, Sami'tu Muhammad bin Abi Hatim warraq Al-Bukhari yaqul, Sami'tu Al-Bukhari yaqul, Ulhimtu hifzal hadis wa ana fil kuttab. Ya. Aku diberi ilham untuk menghafal hadis ketika itu mas, aku masih belajar di kutab, yaitu semacam madrasah. Ya. Pada masa itu disebut dengan kutab. Qultu Wa kam ata alaika <clears throat> idzaka faqala asra sinin au aqal. Umur beliau kala itu masih 10 tahun atau kurang dari itu di bawahnya. Thumma kharajtu minal kuttab faja'altu atakhallaf ila ad-dakhili wa ghairihi. Kemudian aku keluar dari kitab selesai dari pelajarannya, dari belajar di kitab kemudian aku keluar masuk, ya, kepada ad-dakhili dan yang lainnya. Kemudian pada suatu hari ya ketika belajar kepada sang guru dan gurunya menyampaikan hadis ya membaca Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Demikian Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Maka Imam Bukhari mengingkari hal itu. Beliau katakan Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Bukhari. Maka beliau dihardik. Nah, dihardik beliau. Kaif kamu kok menyalahkan sang guru ketika membaca hadis? Ya, Sufyan an Nabi Zubair an Ibrahim. Maka beliau dengan tenang mengatakan, coba lihat kembali kepada al-asl, yakni kepada kitab aslinya yang di situ tertulis hadis itu. Fadakhala fanadhara fihi thumma raja'. Ketika dilihat benar, ya bahwasanya memang benar Abu Zubair nggak mendengar dari Ibrahim. Nah, terus gimana? Maka dia tanya, kef huwa ya gulam?" Gimana wahai anak? Dia seperti itu. Fakultu huwa Zubair. Bukan Abu Zubair yang benar sanatnya itu adalah Az-Zubair bukan Az, bukan Abu Zubair Az-Zubair ini adalah Ibnu Adi Zubair bin Abdi an Ibrahim maka akhirnya dia mengambil pena dan membenarkan tulisannya sehingga yang benar adalah Sufyan an Az-Zubair an Ibrahim Zubair bin Adi nah kala itu beliau mampu berbuat seperti itu ketika berusia masih 11 tahun Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Para ulama banyak memuji dan mengagumi kekuatan hafalan dan keilmuan Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Nah, di antaranya قال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان bin Harb يقول بين لنا غلط شعبة ya kata Sulaiman bin Harb aku kalau datang kepada Sulaiman bin Harb beliau mengatakan kepadaku jelaskan kepadaku kesalahan-kesalahan Syu'bah yakni sebagai bentuk kritik ilmiah. Siapa Syu'bah? Beliau ulama, ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Qala Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, kata beliau, "Qad ra'aitul ulama bil haramain wal Hijaz wal Syam wal Iraq, fama ra'aitu fihim ajma' min Muhammad bin Ismail." Ya. <clears throat> Aku telah melihat bertemu dengan para ulama di Haramain, Hijaz, Syam, Irak, maka aku tidak melihat pada mereka yang lebih ajma, lebih mengumpulkan ilmu dibandingkan Muhammad bin Ismail. Kemudian kata Darimi, Imam Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, huwa a'lamuna wa afqahuna wa aktharuna talaban. Beliau adalah orang yang paling berilmu di antara kami. A'lamuna wa afqahuna dan yang paling faqih dan yang paling banyak menuntut ilmu. Ya. Karena memang beliau melakukan safar di sekian banyak negeri. Ya. Beliau datang ke Irak, ke Bas Kufa, Basra, Hijaz, ke Syam, ya Mesir dan sebagainya. Di sekian banyak negeri. Wa aktsaruna talaban banyak melakukan rihlah untuk talabul ilm. Wa su'ilat darimi an hadis. Al-Imam Ad-Darimi ditanya tentang hadis maka beliau menjawab, Innal Bukhari sahahahu. Ya. Al-Bukhari telah mensahihkan hadis ini. Menunjukkan apa? Penghargaan beliau dan kepercayaan beliau terhadap keilmuan Al-Bukhari dan beliau bersandar kepada tashih al-Imamul Bukhari rahimahullah. Beliau juga mengatakan Muhammad bin Ismail abu minni wa huwa aqyasu khalqillah aqila anillahi ma amara bihi wa naha anhu min kitabihi wa ala lisan nabiyihi Muhammad bin Ismail adalah yang lebih tajam pandangannya dibandingkan aku. Iya, dia adalah makhluk Allah yang paling cerdas. Dia memahami dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya ya yang terdapat di dalam kitabnya melalui lisan rasulnya. Idza qara'a Muhammad al-Qur'an syaghala qalbahu aw syaghala qalbuhu wa basaruhu wa sam'uhu wa tafakkara fi amsalihi wa arafa halalahu min haramih. Apabila dia membaca Al-Qur'an, maka kalbunya benar-benar sibuk dengan Al-Qur'an. Tidak sibuk dengan yang lain, konsentrasi beliau membaca Al-Qur'an. Demikian pula mata dan telinga beliau. Ya, itu benar-benar sibuk terhadap Al-Qur'an. Sehingga beliau bertafakur, mendadaburi, mendadaburi Al-Quran sehingga beliau memahami halal dan haram yang ada di dalam Al-Quran. Kala Abu Tayyib Hatim bin Mansur. Abu Tayyib Hatim bin Mansur mengatakan, Kana Muhammad bin Ismail ayah min ayatillah fi basarihi wa nafazihi fil ilmi. Muhammad bin Ismail adalah salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah ya, dalam ketajaman pandangannya dan kemampuan beliau dalam hal keilmuan. Ya. dan di antara yang menunjukkan benar-benar keluasan ilmu dan kekuatan hafalan Al-Imamul Bukhari rahimahullah adalah kisah yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh para a'immah tatkala beliau masuk ke negeri Baghdad, ya, Irak, yang kala itu para ulama muhaddisin negeri Baghdad bermaksud menguji keilmuan Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Maka didatangkanlah sepuluh penguji yang masing-masing penguji itu membawakan sepuluh hadis dan sanatnya sanat dan matannya dibolak-balik. Sanat hadis ini untuk matan hadis yang itu dan sebaliknya matan yang ini untuk sanat yang itu dibolak-balik sedemikian rupa didatangkan berapa 10 penguji ya maka al-imam tatkala datang hari yang ditentukan berdatangkanlah ya umat yang sangat banyak ada ulama ada muhaddisin ada umat awamun nas keumuman kaum muslimin ingin menyaksikan bagaimana proses ya pengujian tersebut yang menguji keilmuan dan uh, kekuatan hafalan Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Maka datanglah penguji pertama membacakan hadis dengan sanad dan matannya. Qala haddatsana fulan akhbarana Allan an fulan wa fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Selesai dibaca, maka Al-Bukhari mengatakan la a'rifu. Aku enggak tahu hadis ini. Dan hadis kedua, baca lagi. Kembali Al-Bukhari mengatakan, La a'rifu. Hadis ketiga, terus begitu sampai selesai. Al-Bukhari selalu mengatakan, La a'rifu. Maka yang hadir pun kecewa. Ternyata Al-Bukhari sedemikian nggak tahu hadis. Dari 10 hadis yang dibacakan, tak satu pun yang tahu. Apa ini Al-Bukhari? Kemudian datang penguji kedua. Ketiga, terus seperti itu. Terus, terus sampai 10 Kemudian setelah selesai semuanya ya, dengan jawaban yang sama Al-Bukhari mengatakan la a'rifu. Sehingga yang hadir ketika itu menilai Al-Bukhari bil ajiz wa taksir wa qillatil hifz. Enggak lemah, enggak mampu Al-Bukhari dan sedikit hafalannya. Terbukti diuji oleh para penguji, ya, orang-orang besar, ilmuwan-ilmuwan para ahli hadis ternyata enggak tahu hadis-hadis itu. Ya. Nah, ketika telah selesai semua 10 penguji ini, maka Al-Bukhari kemudian datang kepada penguji pertama. Engkau tadi mengatakan hadis dengan sanat ini, ini matannya. Hadis ini terbalik. Bukan ini, matanya matannya, sanatnya ini, matannya ini yang benar. Kemudian hadis kedua berkata, kamu tadi mengatakan seperti ini, ini salah. Hadisnya yang benar ini, hadis, matannya ini. Sanatnya ini, matanya ini. Sanatnya ini, matanya Terus seperti itu. Satu, dua, tiga hadis sampai sepuluh hadis. Selesai orang pertama, penguji pertama. Kemudian penguji kedua, ketiga, keempat. Terus sampai sepuluh penguji. Ya. Maka kemudian barulah yang hadir pun tercengang dengan kemampuan Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, Huna yakhda lil Bukhari. Mereka pun mengakui keilmuan Al-Bukhari. Famal ajab min raddihil khata ila sawab. Fa innahu kana hafidhan. Letak keajaibannya itu bukan pada kemampuan beliau membetulkan yang salah ya, mengembalikannya kepada yang benar. Kalau seperti ini maka itu nggak heran, bukan ajaib. Fa innahu kana hafizan karena memang beliau seorang hafiz. Ya. Balil ajab min hifzihi lil khata ala tartibi ma alqauhu alaihi min marratin wahidah. Namun letak keajaibannya adalah bagaimana Al-Bukhari menghafal ya ingat satu persatu kesalahannya. Salahnya nih, ini fulan tadi salah. Hadisnya ini, ini, ini. Hadis pertama ini, ini salah. Hadis kedua kamu tadi baca ini, ini salah. Yang benar ini. Hadis ketiga ini. Ini letak keajaibannya. Bagaimana dia menghafal kesalahannya satu persatu. Urut sesuai dengan tertibnya. Ya. Orang pertama, Anda tadi membaca yang pertama ini. Ini salah, yang benar ini. Ya, dua yang Anda baca salah. Dan yang Anda baca adalah, ini. Ini salah, yang benar ini. Ya. Dan itu beliau ingat maratan wahida Sekali dengar. Ya, sekali dengar. Ini ikhwani fiddin rahimani kumullah adalah sesuatu yang sangat menajubkan pada alima diri alimah al hari rahimahullah. Dan memang demikianlah beliau, beliau diakui oleh para ulama bahwa beliau adalah ayah min ayatillah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu salah satu bagaimana e, terbukti dari proses pengujian tersebut bagaimana keilmuan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah tentang kitab yang beliau susun kitab ini secara nama adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umur min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Sebagaimana judulnya adalah Al-Jami' karena kitab ini mengumpulkan sifatnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Maka disebut Al-Jami' dari semua bab ya baik itu berkaitan dengan akidah ya maupun berkaitan dengan iman berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ahkam, mulai dari hukum-hukum tohara, hukum-hukum wudhu, hukum-hukum solat dan seterusnya. Sampai pada masalah bantahan beliau kepada kaum khawarij, ya, kaum qadariyah, dan seterusnya. Sehingga ini bersifat jami. Nah, tidak hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan masail penyebutan ahkam, tapi juga rudut, bantahan Ya, terhadap Murji'ah, terhadap Khawarij, nah, terhadap Rawafid, nah, terhadap Qadariyah, terhadap Mu'tazilah. Ini bantahan yang yang apa hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Maka dinyatakan sebagai al-jami. Beda dengan kitab yang bersifat mus sunan misalnya. Ya, karena apa disusun berdasarkan hukum-hukum fikih. Ya, sehingga hadis-hadis yang ada di dalam sunan itu adalah hadis-hadis yang kaitannya dengan ahkam. Kaitannya dengan akidah itu apa namanya tidak masuk karena bukan karena tidak mau atau tidak mementingkan akidah namun karena memang susunannya berdasarkan fikih. Namun di sini al-jami. Al-jami'ul musnad, al-musnad karena memang hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, makanya dikatakan al-musnad. Nah, as-sahih al-mukhtasar. Ya. Beliau kumpulkan yang sahih. Ini persyaratan beliau. Adapun yang tidak sahih itu tidak beliau masukkan. Yang sahih pun tidak semua sahih. Ya, tapi hanya beberapa saja. Kenapa? Karena memang beliau bersifat mukhtasar. Karenanya beliau katakan as-sahih al muhtasar, Ya, yang berisi kurang lebih sekitar 7000 hadis, 7000 sekian ratus hadis dalam 97 kitab. Ya. Ini muhtasar. Apa yang beliau kumpulkan min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami dari urusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya dan hari-hari beliau, hari-hari beliau di dalam berdakwah dan berjihad fi taala. <clears throat> dan beliau dalam kitabnya ini yang merupakan telah dinyatakan secara ijma' oleh para ulama sebagai asahul kutub ba'da kitabillahi ta'ala beliau kumpulkan da, da, dan di situ mencapai 700 atau afwan 7167 hadis 7167 hadis dan beliau memiliki syarat di samping syarat sahih syarat hadis-hadis sahih yang telah disepakati oleh para ulama ahli hadis ya itu beliau tambahkan di atas itu adalah tambahan syarat yaitu harus subutul liqa. Eh, ada bukti bahwa masing-masing perawi itu berjumpa. Ya, sementara keumuman ahlul hadis persyaratannya adalah imkanul liqa, memungkinkan untuk bertemu. Dinyatakan beliau ada sezaman dengan gurunya, maka berarti sudah dinyatakan imkanul liqa. Namun beliau tidak, harus sabat liqa, harus ada bukti bahwasanya sang murid memang bertemu dengan sang guru. Maka ini adalah syaratun zaid, syarat yang bersifat tambahan sehingga apa? benar-benar apa namanya Sahih Bukhari ini sangat ketat. Nah, bukan berarti beliau menyatakan menolak syarat yang ditetapkan oleh jumhur ahli hadis enggak. Tapi beliau sengaja menambahi syarat itu sebagai bentuk apa? Untuk menambah ketatnya sehingga benar-benar uh, yang masuk ke dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih ini benar-benar di atas syarat ini dan beliau multazim komitmen dengan syarat ini. Dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam dalam Sahih Al-Bukhari ini ini tidak hanya bersifat riwayat saja, namun beliau juga memiliki perhatian terhadap fikhul hadis, terhadap fikhul hadis. Sehingga Al-Bukhari rahimahullah menyusunnya juga ber, beliau berikan tarajim, judul-judul bab. Ya. Yang ini sangat mengagumkan bagaimana menunjukkan fahmun amiq wa nazarun daqiq fi ma'anin nusus. Pemahaman beliau yang sangat mendalam dan cara pandang beliau yang sangat jeli terhadap makna-makna dalil. Sehingga sampai-sampai para ulama terkenal di kalangan ulama bahwa fikhul Bukhari fi tarajimih. Fikhul Bukhari ini terdapat di dalam terjemahnya, yakni judul-judul bab yang beliau letakkan. Judul bab terhadap sebuah hadis beliau letakkan ya ini menunjukkan fikih beliau terhadap hadis itu bagaimana pemahaman beliau terhadap hadis tersebut ya dan beliau menyusun Sahih Bukhari ini dengan sistematika yang sangat menakjubkan. Beliau awali dengan kitab Bad'il Wahyi. Disusul berikutnya dengan kitabul Iman. Ya. Disusul berikutnya dengan kitabul Ilm. Kemudian baru beliau menyebutkan kitabul Wudu, kitabul Salah, ya, kitabul Zakah, kitabul Hajj. Um, kitab terus terusnya ahkam hingga akhirnya beliau di penghujungnya beliau tutup dengan Kitab Tauhid yang didahului dengan kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Ini sebagai sebuah isyarat. Ya, tertib yang sangat menajubkan ini seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa wahyu itu merupakan tariqus syarak, Ya. Yang wajib untuk diimani. Ya. Yang wajib untuk diimani maka beliau susun setelah kitab batil wahyu kitabul iman. Dan iman itu harus di atas ilmu. Iya, harus di atas ilmu. Karenanya kita berilm. Dan ilmu di sini iman yang ditegakkan di atas ilmu disertai dengan dengan amal. Maka beliau sebutkan kitab-kitab yang berkaitan dengan ahkam, kitabul wudu, kitabus shalah, ya, kitabul qada dan seterusnya, kitabul adzan dan seterusnya. Ya. Yang ini hasilnya adalah mengantarkan seorang muslim untuk bertamasuk bil, bil untuk beriktisam dengan Alkitab was sunnah yang benar akan mencapai apa kesempurnaan tauhid sehingga di ujung beliau tutup ya dengan kitabut tauhid Al Imam Nawawi rahimahullah mengatakan laisa maksudul Bukhari al iktisar alal ahadith faqat bukan maksud Bukhari sekedar pada hadis-hadis saja yakni meriwayatkan hadis saja tidak bal muraduhu al istimbatu minha namun maksud beliau juga adalah mengambil istimbat kesimpulan-kesimpulan hukum kesimpulan-kesimpulan fikih dari hadis-hadis itu wal istidlal li abwabin araudaha dan mengambil dalil untuk bab-bab yang beliau inginkan. Walihadal makna akhalla kathiran mil abwab an isnadil hadis. Nah, untuk tujuan ini terkadang beliau memang menyebutkan hadis tanpa sanad karena beliau memang ingin membuktikan bahwa apa yang beliau fahami, fikih beliau itu benar-benar ditegakkan di atas hadis. Hadis itu beliau tegakkan di atasnya apa? Fikih beliau. Ya. Ini. Maka ikhwani fiddin rahimani warahmatullah Inilah keistimewaan dan keunggulan Sahihil Bukhari rahimahullah. Yang ini insya Allah taala kita akan mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillahi taala sehingga pada pertemuan ini kita e, menyampaikan kepada antum semua tentang biografi singkat Al-Imamul Bukhari dan pengenalan secara singkat uh, kitab beliau Sahihil Bukhari. Ya, yang itu telah kita katakan berulang kali tadi sebagai kitab yang benar-benar diterima oleh umat, oleh kaum muslimin dan dinyatakan secara ijma sebagai asahul kutub ba'da kitabillah. Ya. Sahih Bukhari bersama Sahih Muslim. Nah, makanya dua imam ini uh, diakui oleh umat dan sering kita mendengar muttafaqun alaih muttafaqun alaih yaitu anda oleh hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam ini yang diwujudkan dalam bentuk sama beliau berdua sama-sama meriwayatkan hadis tersebut di dalam sahihnya. Sehingga dua imam inilah yang memang komitmen dan konsisten di atas syaratnya. Benar-benar beliau menepati syarat ini, yaitu syarat sihah. Di sana terdapat beberapa kitab hadis yang juga berjudulkan sahih, seperti sahih Ibn Hibban, sahih Ibn Khuzaimah. Hanya saja apa? tidaklah menepati syaratnya secara keseluruhan dan tidak komitmen di atas syarat tersebut. Nah, yang Allah berikan taufik untuk tetap komitmen dan memenuhi persyaratan ini adalah sahih as-sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan eh, di antara bukti kabul yang Allah berikan kepada dua imam ini Al-Bukhari wa Muslim itu bagaimana ya Eh, sampai hari ini kita beliau diakui oleh umat. Sampai hari ini kita beliau diterima oleh umat. Sampai hari ini tetap dinyatakan sebagai hadis kitab hadis yang tersahih. Ya, sehingga apa? Menjadi masdar ya referensi utama oleh bagi kaum muslimin setelah kitabullah. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjadi referensi utama kaum muslimin setelah kitabullah setelah Al-Qur'anul Karim. Maka kita berdoa ya untuk kebaikan dua imam ini selalu kita doakan, selalu kita iringi dengan doa rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Ya, demi dan semoga Allah taala benar-benar merahmati beliau dan beliau berdua nah dan menempatkan beliau berdua di keluasan surga firdausnya.